بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fa fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan mempelajari kitab tauhid melanjutkan bab yang pertama Terakhir kita membahas surat Al-An'am ayat 151, 152 sampai 153. Ini pembahasan belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Ini adalah dalil yang kelima di dalam bab yang pertama tiga ayat dari surat Al-An'am yang terdapat padanya sepuluh wasiat Allah sepuluh wasiat Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kita bahas kembali dari awal secara singkat Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Katakanlah wahai Muhammad Kemarilah kalian Aku akan membacakan Apa yang diharamkan oleh Rob kalian atas kalian Lihat dalil yang kelima Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan sepuluh wasiat sepuluh perkara yang Allah haramkan Maka di sini kita dapat memetik pelajaran bahwa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang hamba Allah dan Rasulnya Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini Bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba dan Rasul Dalil yang menunjukkan beliau seorang hamba Beliau tunduk kepada perintah Allah Dan Allah yang memerintahkan beliau Sedangkan beliau adalah seorang hamba yang selalu tunduk kepadanya Dan beliau adalah utusan Allah Yang hanyalah menyampaikan wahyu dari Allah Apa yang beliau sampaikan kepada kita Berupa syariat Allah Itu benar-benar wahyu dari Allah Bukan hasil ciptaan beliau bukan pula hasil mengutip dari kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى dalam surat An-Najm dan tidaklah apa yang diucapkannya berasal dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diberikan kepadanya dan inilah hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang ummi ada yang tahu apa artinya ummi orang yang apa artinya ummi? Seorang yang ummi buta huruf. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang buta huruf. Tidak pernah belajar menulis dan membaca. Kalau itu pada diri kita, maka itu sebuah aib. Kalau kita nggak pernah belajar, maka itu sebuah aib. Tetapi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemuliaan. Kenapa? Karena orang nggak bisa menuduh beliau menulis sendiri kitab itu, kitab Al-Quran, iya kan? Orang nggak bisa menuduh Al-Quran ditulis sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau nggak bisa nggak bisa nulis. Tidak pula bisa menuduh beliau menukil dari kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran karena beliau nggak bisa membaca maka ini pelajaran yang bisa kita petik Allah perintahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul katakan wahai Muhammad ta'alau kemarilah kalian atlu ma harrama rabbukum alaikum aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rob kalian atas kalian. Ini menunjukkan betul-betul beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari sini bahwasannya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah yang memiliki hak rububiyah adalah yang memiliki hak rububiyah. Sehingga dikatakan di sini maharrama rabbukum apa yang diharamkan oleh Rob kalian. Rob itu artinya yang memiliki sifat rububiyah. Maka dia sajalah yang berhak mengharamkan sesuatu ataupun menghalalkan sesuatu. Insyaallah taala Nanti akan datang penjelasan lebih detail Salah satu bentuk kesyirikan Pada babnya Yaitu Menaati Para pembesar Mengikuti para tokoh Di dalam Menghalalkan yang haram Atau mengharamkan yang halal sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Orang-orang Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Ayat ini ketika dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian didengarkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Sahabat ini dulunya seorang Nasrani. Maka beliau pun kaget dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Kalau kepada Yesus iya, tapi kalau kepada pendeta nggak pernah kami beribadah kepada mereka. Kenapa dalam ayat tersebut dikatakan kami beribadah kepada para pendeta? Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Bukankah Para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan Kalian pun ikut menghalalkan Dan para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan Kalian pun ikut mengharamkan Kata sahabat ini Betul ya Rasulullah Maka Nabi SAW bersabda Fatilka ibadatuhum Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka ini salah satu bentuk kesyirikan. Insya Allah nanti akan datang lebih detail pada babnya. Makanya pernah ditanyakan kepada Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah tentang orang yang ketika dinasihati ini ayat Al-Qur'an, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bantah dengan apa? Tapi guru saya bilang nggak seperti itu. Maka kata beliau, orang ini telah menjadikan gurunya sebagai sesembahan selain Allah. Karena yang berhak mensyariatkan, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dimaksud dengan rob itu sendiri adalah yang terkumpul padanya tiga sifat rububiyah yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir yang mencipta yang menguasai dan mengatur itu artinya rob yang mencipta yang menguasai yang mengatur pada tiga sifat ini terkumpul padanya semua sifat-sifat rububiyah Allah yang menciptakan seluruh makhluk Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan rezeki. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Demikian seterusnya. Itu artinya Rob yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Di sini Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kenapa tidak dikatakan maharram Allah? Apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian? Tapi dikatakan maharram rabbukum. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian? Tidak dipakai haram Allah tapi haram Rabb. Iya. Di sini ada satu faedah yang bisa kita petik bahwasannya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah Rob dialah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sedangkan kita tidak punya pilihan lain kecuali taat kenapa karena kita adalah merbub kita adalah yang diciptakan yang diberi rezeki yang diberikan nikmat, yang dikuasai, yang di bawah pengaturan Allah, yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak punya hak sama sekali untuk menolak apa yang telah Allah tetapkan, apakah itu penghalalan ataupun pengharaman. Iya. Karena kalau dikatakan maharram Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Allah itu artinya sesembahan. Mungkin ada orang yang mengatakan sesembahan saya bukan Allah. Tapi kalau dikatakan maharrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kamu? Tidak ada Rabb kecuali Allah. Sesembahan selain Allah banyak. Tapi tidak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menguasai dan mengatur alam ini yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun sesembahan selain Allah maka itu banyak namun semua sesembahan itu batil yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini dikatakan maharrama rabbukum. Apa yang diharamkan oleh Rob kalian. Haram itu artinya ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Pada umumnya ulama mengartikan haram itu adalah apabila ditinggalkan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dilakukan mendapatkan dosa. Atau mayu'aqabu fa'iluhu yang dihukum orang yang melakukannya wa yusabu tarikuhu dan mendapat pahala orang yang meninggalkannya. Ini definisi haram pada umumnya yang disebutkan para ulama. Iya. Tetapi di dalam perinciannya di dalam perinciannya tidak mutlak semua yang haram yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan dia mendapatkan dosa. Demikian pula sebaliknya, orang yang meninggalkan yang haram tidak mutlak mendapatkan pahala. Ini dalam perinciannya. Contohnya orang yang melakukan yang haram tapi dia nggak dapat dosa. Adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku Mati lampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku yang melakukan dosa karena tidak sengaja atau lupa atau dipaksa. Ini tiga kondisi yang umat Islam Allah berikan pemaafan. Enggak sengaja, lupa atau dipaksa. Baik. Ini menunjukkan apa? Enggak semua orang melakukan yang haram otomatis mendapatkan dosa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan pemaafan dalam kondisi tertentu termasuk dalam kondisi darurat contohnya makan babi yang haram tapi dalam kondisi darurat tidak ada makanan apapun dan apabila tidak makan menyebabkan seseorang itu mati maka dia boleh makan sekedar untuk bertahan hidup iya Dan juga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Bagi orang yang sudah terlanjur berbuat dosa Maka apabila dia bertobat Dan dia memohon ampun Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan ampunan kepadanya Jadi Ini contoh-contoh yang menunjukkan Tidak semua orang yang melakukan yang haram otomatis mendapatkan dosa. Baik. Demikian pula sebaliknya, tidak semua orang yang mening yang meninggalkan yang haram kemudian mendapatkan pahala. Karena meninggalkan perbuatan yang haram ada tiga macam. Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram dengan niat karena Allah. Inilah yang mendapatkan pahala. Inilah yang mendapatkan pahala. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah. Iya. Baru dia dapatkan pahala. Dan dia dan dia akan diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Iya. Orang yang punya penghasilan dari harta riba misalkan kalau dia tinggalkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan Allah akan berikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan perbuatan yang haram karena tidak mampu melakukannya setelah dia sudah berusaha melakukannya. Maka yang seperti ini bukan mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa dia nggak jadi melakukan yang haram kenapa karena nggak mampu melakukannya padahal dia sudah usaha padahal dia sudah usaha iya dia sudah usaha melakukannya pada akhirnya dia tidak sanggup atau sudah jadi malas maka yang seperti ini malah mendapatkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, dengan senjata masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Iya. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maktul?" Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh memang sudah patut masuk neraka, tapi bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana harison ala qatli sahibi, Karena dia sudah berusaha serta bersungguh-sungguh untuk membunuh sahabatnya tersebut. Jadi dia nggak berhasil melakukan, tetapi karena dia sudah ada usaha, maka dia mendapatkan dosa yang sama seperti yang membunuh itu. Iya. Ini jenis orang yang meninggalkan yang haram yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan yang haram karena apa? Karena lagi nggak minat. Iya atau lagi enggak terpikirkan dalam benaknya. Ya. Maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala juga walaupun dia juga tidak berdosa. Ya. Jadi ini tiga macam orang yang meninggalkan yang haram. Yang mendapatkan pahala hanya satu. Maka inilah pentingnya niat di dalam ibadah. Yang berniat itulah yang mendapatkan pahala. Jadi ucapan para ulama perbuatan haram itu adalah apabila dilakukan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala itu tidak mutlak. Baik. Kemudian kita masuk satu persatu dari sepuluh wasiat ini. Wasiat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tusyriku bihi syai'a." Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam tiga ayat ini sepuluh wasiat. Dan Allah letakkan pada wasiat yang pertama wasiat yang pertama itu adalah larangan berbuat kesyirikan yang berarti itu adalah perintah mentauhidkan Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita kewajiban tauhid dan kedudukannya yang sangat tinggi. Inilah kewajiban yang terbesar sebab Allah sebutkan pertama kali sebelum wasiat-wasiat yang lainnya yang pertama kali Allah wasiatkan kepada kita untuk mentauhidkannya. Dari sini dapat kita pahami tauhid adalah kewajiban yang terbesar dan sebaliknya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kalau begitu, kita harus lebih bersemangat dalam mempelajari tauhid dan lebih takut terjerumus di dalam perbuatan dosa-dosa kesyirikan. Inilah wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemarin sudah kita sebutkan kalimat ihsanan di sini dalam bentuk umum. Allah mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan segala bentuk kebaktian, dengan segala bentuk perbuatan ihsan. Apa saja yang bisa menyenangkan orang tua kita, maka hendaklah kita lakukan. Dan di sini juga dapat kita petik pelajaran betapa tingginya hak orang tua sehingga disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita lalui pembahasannya selalu disebutkan yang kedua adalah hak orang tua. Demikian pula dalam banyak hadis seperti itu. Seperti dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan ala unabbiukum bi akbaril kabair maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar al isyraku billah wa uququl walidain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua jadi selalu disebutkan secara berurutan dan di situ juga kita dapat memetik pelajaran bagaimanapun hak orang tua yang begitu besar itu tetap saja di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih besar haknya sehingga andaikan orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan dosa maka tidak boleh bagi kita untuk menaati karena hak Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka jamaah sekalian ini adalah terkait dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu makanya mereka disebut orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah. Kenapa? Karena betul-betul bodoh. Jahiliyah itu dinisbatkan kepada al-jahal. Betul-betul mereka bodoh. Iya. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, kita nggak boleh lagi mengatakan ini masih zaman jahiliyah secara mutlak. Ya. Karena ada istilah sebagian orang ini jahiliyah modern. Itu ungkapan yang sepatutnya dihindari. Kenapa? Karena kejahiliaan secara mutlak itu sudah tidak ada lagi. Walaupun orang-orang yang yang masih berperangai jahiliyah masih ada. Tapi secara mutlak, secara umum itu sudah tidak ada lagi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Betapa jahilnya mereka sehingga mereka sangat malu apabila mendapatkan anak perempuan. Mereka kubur hidup-hidup, subhanallah. Ya. Termasuk yang mereka lakukan adalah membunuh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan karena takut miskin. Karena takut miskin. Maka dari sini dapat kita pahami jemaah sekalian, satu pelajaran yang sangat penting bahwa lemahnya keimanan, kurangnya keimanan, itulah salah satu sebab terbesar orang-orang terjerumus di dalam perbuatan dosa. Iya. Ini faktor terbesar. Meskipun faktor yang lain itu banyak. Yang menjerumuskan kita dalam dosa itu banyak faktor. Tetapi sebenarnya yang paling kuat, faktor yang paling besar itu karena lemah iman karena lemah keimanan, maka penting sekali memupuk keimanan. Karena lemah keimanan mereka kepada Allah sebagai Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, maka mereka sampai tega membunuh anak-anak mereka karena takut kekurangan rezeki. Maka Allah pun menegaskan, "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Iya. Makanya jamaah sekalian, keyakinan ini kalau betul-betul kuat dalam diri seorang muslim akan memberikan pengaruh yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau lemah, maka akan memberikan pengaruh yang jelek di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, seperti yang kita contohkan kemarin, ternyata apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah ini masih ada sampai sekarang seperti adanya program pembatasan kelahiran. Alasannya sama ternyata. Sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Alasannya takut terjadi ledakan penduduk sehingga ekonomi makin sulit, lapangan kerja susah. Sama, nggak ada bedanya. Ya. Cuma yang ini lebih halus. Sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Ya. Sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Ya. Ada pula yang lebih parah, sudah ada janinnya kemudian diaborsi. Ya. Kemudian diaborsi. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali kondisinya darurat. Darurat itu seperti apa? Ada dokter yang terpercaya mengatakan ibu ini kalau hamil maka dia akan mati. Ya. Atau sangat berbahaya baru baru kemudian boleh digugurkan dengan syarat. Dengan syarat apa? Janinnya itu belum sampai usia 4 bulan. Itu syaratnya. Janinnya belum sampai usia 4 bulan. Kalau sudah usia 4 bulan dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan. Kenapa demikian? Karena sudah sudah ditiupkan ruh. Iya. Sudah ditiupkan ruh. Dokter dari manapun mengatakan harus digugurkan karena akan membahayakan ibunya. Tidak boleh dilakukan. Itu hukumnya haram. Itu termasuk membunuh jiwa. Termasuk membunuh jiwa karena sudah ditiupkan ruh. Adapun kalau belum ditiupkan ruh, boleh digugurkan. Iya. Kalau sudah empat bulan, masa ditiupkan ruh, tidak boleh digugurkan sama sekali. Karena dalam Islam, tidak boleh membunuh satu jiwa demi selamatnya jiwa yang lain. Ya, itu nggak boleh. Membunuh seseorang demi selamatnya jiwa yang lain. Kecuali orang itu suka rela, ya. Biar saya jadi korban, yang penting yang lain selamat. Tapi nggak boleh kita korbankan dia demi menyelamatkan orang lain. Iya. Sama dengan kasus ibu hamil, walaupun dokter mengatakan kalau hamilnya dibiarkan, nggak digugurkan akan membahayakan ibunya. Tetap saja tidak boleh digugurkan kalau sudah umur 4 bulan. Karena itu aturan katanya aturan uh, sebagian para dokter di sebagian negeri di dunia kedokteran aturannya seperti itu. Itu bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian wasiat yang keempat wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Apa yang dimaksud perbuatan keji di sini? Maksudnya adalah perbuatan zina. Berzina. Iya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi pada umumnya kalau dikatakan al-fahisyah jamaknya adalah al-fawahish dalam Al-Qur'an maknanya adalah perzinahan. Iya. Walaupun bisa juga diartikan perbuatan dosa secara umum. Jadi dia ada makna khusus dan makna umum. Makna khususnya adalah zina dan makna umumnya adalah semua perbuatan dosa. Baik. Maka Allah mengatakan, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Bahwasannya di antara keistimewaan syariat Islam adalah melakukan pencegahan sebelum terjadi perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena itu lebih mudah bagi kita. Tidak berbuat dosa itu lebih mudah daripada kita berusaha meninggalkan dosa yang terlanjur kita kerjakan. Dan itu sudah sifat jiwa, karakter jiwa seseorang. Menghindari perbuatan dosa sebenarnya itu lebih mudah daripada berusaha melepaskan diri dari satu perbuatan dosa. Iya. Itu namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka Allah melarang kita mendekati perbuatan dosa. Bukan sekedar melarang kita untuk melakukannya. Jadi dua-duanya terlarang dilarang mendekat dan dilarang melakukan. Iya. Kalau cuma dilarang melakukan bisa bisa jadi maknanya kalau dekat-dekat saja nggak terlarang. Tapi ini dua-duanya terlarang. Mendekat terlarang, melakukan lebih terlarang lagi. Iya. Melakukan sudah pasti lebih terlarang. Karena kalau mendekat saja tidak boleh, maka melakukannya tentu lebih tidak boleh lagi. Baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina dan semua yang mendekatkan kepada zina itu juga diharamkan. Seperti memandang kemudian bersentuhan atau ikhtilat campur baur antara laki-laki dan wanita atau berdua-duaan maka semuanya diharamkan ya termasuk kaum wanita Allah perintahkan untuk menutup aurat dan Allah perintahkan untuk tidak banyak keluar dan apabila keluar harus menutup aurat demikian pula kaum wanita apabila berbicara dengan laki-laki tidak boleh melembutkan suara fala takhda'na bil qaul wala takhda'na bil qaul fayat alladhi fi qalbihi marad janganlah kalian wahai para wanita melembutkan suaramu sehingga orang yang di hatinya ada penyakit berkeinginan untuk berbuat keji. Itu semua dalam rangka apa? Me mencegah terjadinya hubungan yang terlarang antara laki-laki dan wanita. Iya. Dan itu juga terapi. Apabila terjerumus dalam hubungan terlarang, putuskan semua interaksi. Putuskan dan tutup semua pintu-pintu yang bisa mengantarkan kembali kepada hubungan terlarang tersebut. Iya. Jadi ini termasuk keistimewaan syariat Islam. Zina itu diharamkan, semua yang mengantarkan kepada zina itu juga haram. Iya. Makanya yang dinamakan dengan pacaran itu itu hukumnya haram. Dan termasuk ajaran orang-orang kafir yang diadopsi oleh kaum muslimin. Iya. Demikian pula terjadinya ikhtilat campur baur laki-laki dan wanita. Ini semuanya diharamkan dalam syariat karena mengantarkan kepada perzinahan. Baik. Kemudian dikatakan di sini yang nampak maupun yang tersembunyi. Alhamdulillah. Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna yang nampak maupun yang tersembunyi. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid beliau menyebutkan tiga penafsiran. Yang pertama adalah yang diketahui oleh kebanyakan orang dan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maksudnya apa? Ada perbuatan dosa yang orang banyak menganggap itu biasa. Tapi orang yang sudah belajar, para penuntut ilmu, sudah rajin ikut kajian, dia tahu itu salah. Maka kita diperintahkan menjauhi dua macam dosa ini. Yang mereka sudah tahu itu salah dan mereka belum paham itu salah. Jangan sampai ketika kita bersama para penuntut ilmu kita seakan-akan tidak melakukan dosa itu tapi kembali kepada orang-orang awam kita jadi seperti mereka menganggap dosa itu hal yang biasa iya ini yang harus uh, dan ini banyak terjadi yang harus kita perhatikan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi dua macam dosa tersebut yang orang-orang awam memahami itu dosa maupun yang tidak mereka pahami itu adalah dosa dan kewajiban kitalah untuk mengingatkan kepada mereka baik kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan yang nampak maupun yang tersembunyi itu adalah yang dapat dilihat oleh orang maupun yang tidak dilihat oleh orang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ittaqillah haitsuma kunta Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada Ketika bersendirian maupun di keramaian Jangan sampai kita menjadi musuh setan Ketika di keramaian Ternyata ketika bersendirian kita adalah teman setan Ya, teman baik lagi Ya Ini makna yang kedua Kemudian makna yang ketiga Yang dimaksud dengan Yang nampak maupun yang tersembunyi Yang nampak itu adalah Yang besar yang dosanya besar Sedangkan yang tersembunyi adalah yang dosanya kecil Artinya Allah perintahkan kita untuk menjauhinya Yang besar maupun yang kecil Kita jauhi perbuatan dosa tersebut Iya Kemudian yang berikutnya Yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي illa bilhaq, إِلَّا wasaqum bihi, وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian dapat melakukannya dengan baik ya inilah wasiat yang kelima larangan membunuh jiwa larangan membunuh jiwa ya yaitu jiwa yang Allah haramkan dan kemarin sudah kita sebutkan ada empat jiwa yang haram. Yang pertama jiwa seorang muslim, yang kedua jiwa kafir dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri muslim dan tunduk kepada pemerintah kaum muslimin atau dia adalah warga negara negeri kaum muslimin. Kemudian yang ketiga kafir musta'man orang kafir yang yang dilindungi oleh seorang muslim yang ada perjanjian untuk dilindungi oleh seorang muslim kemudian yang keempat kafir muahad orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin inilah empat jiwa yang diharamkan untuk dibunuh Ya. yeah. kemudian di akhir ayat ini ini adalah akhir ayat yang pertama 151 dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Berakal di sini kata para ulama agar kalian dapat melakukannya dengan baik. Maka ini menunjukkan kepada kita orang yang melakukan wasiat-wasiat Allah ini dialah orang yang berakal. Sedangkan orang yang berpaling dari wasiat-wasiat ini maka dia bukan orang yang berakal. Baik. Kemudian yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia usia dewa, berusia dewasa maka serahkan harta itu kepadanya baik di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk mempergunakan harta anak yatim. Apakah untuk keperluan kita atau untuk keperluan lain? Ya, Selain daripada kemaslahatan anak yatim tersebut. Jadi harta anak yatim yang kebetulan dititipkan kepada kita sama saja. Apakah anak yatim itu keluarga kita sendiri atau orang lain? Dan apakah hartanya itu berupa warisan dari orang tuanya atau titipan orang lain? maka tidak boleh sedikit pun kita menggunakan harta tersebut. Ya. Kecuali untuk kemaslahatan si anak yatim itu. Misalkan keperluan sekolahnya, keperluan makannya dan lain-lain. Kecuali kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Misalkan kita investasikan untuk satu usaha yang sudah jelas menguntungkan Iya. Supaya berkembang. Kalau berkembang, hartanya menjadi banyak, maka itu adalah milik dia semuanya. Modalnya dan keuntungannya. Modalnya dan keuntungannya itu adalah milik anak yatim tersebut. Iya. Kemudian dikatakan di sini billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Artinya, kalau misalkan ada dua usaha, dua usaha yang satu keuntungannya besar, yang satu keuntungannya kecil, maka kita ambil yang keuntungannya besar. Karena itu yang lebih baik. Tetapi kata para ulama, keuntungan yang dimaksud di sini atau yang terbaik yang dimaksud di sini adalah mencakup kebaikan dunia dan kebaikan agama. Dan kebaikan agama harus lebih diutamakan. Misalkan apabila ada usaha yang keuntungannya besar, tapi mengandung riba. Sedangkan usaha yang keuntungannya kecil tapi bersih dari riba, maka kita harus mendahulukan yang keuntungannya sedikit tersebut karena kebaikan agama lebih penting daripada kebaikan dunia. Iya. Sampai dia mencapai usia dewasa. Maksudnya apa? Kalau dia sudah bisa mengelola hartanya sendiri, maka kita serahkan seluruh harta itu kepadanya tidak boleh ada lagi yang kita tahan baik dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zolim pada hakikatnya yang mereka makan di perut-perut mereka adalah api dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian wasiat yang ke yang ke berapa sekarang? Tujuh ya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maksud ayat ini apabila apabila kita melakukan transaksi jual beli atau pertukaran barang maka hendaklah kita mengukur dengan adil. Kita mengukur tanpa mengurangi takaran ataupun timbangan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bahkan Allah sebutkan dalam satu surat tersendiri yaitu surat Al-Mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Mereka ini sifatnya kalau meminta ditimbang oleh orang mereka minta sempurna, nggak boleh ada yang kurang. Sebaliknya mereka mengukur dan menimbang untuk orang lain Maka mereka mengurang-urangi Maka Allah ingatkan celaka mereka Iya Tetapi di sini Allah mengatakan Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya Maksudnya adalah Kita harus berusaha untuk mengukur dengan adil Mengukur dengan sempurna Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal, kemudian ada kurang-kurang sedikit, maka Allah memberikan pemaafan. Iya. Contohnya apa? Kita sudah ukur beras ini satu kilo, tapi ternyata mungkin ada kurang satu butir atau dua butir saja. Ini di luar kesanggupan kita untuk mengetahuinya dengan pasti. Cuma satu butir saja kekurangannya. Maka yang seperti ini Allah memberikan pemaafan. Baik. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terhadap orang-orang yang suka berbuat curang baik dalam tikaran, takaran maupun timbangan atau dalam perkara yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghashshana falaysa minna." Barang siapa berbuat curang kepada kami, yaitu kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami. Ya. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia bukan bagian dari kami. Ini beliau sabdakan ketika beliau lewat di satu pasar. Kemudian ada makanan yang dijual, kelihatan dari luarnya bagus makanannya. Tapi setelah Rasulullah SAW memasukkan tangannya, ternyata di bagian dalam basah atau kualitasnya kurang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pedagang tersebut, "Man ghasyana minna." Siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia bukan bagian dari kami. Jadi kelihatan dari luar barangnya bagus, ternyata di dalamnya ada kerusakan. Iya. Kemudian wasiat yang berikutnya yang kedelapan wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba dan apabila kalian berbicara maka berbicaralah dengan adil meskipun merugikan kerabat yang terdekat jadi setelah sebelumnya kita diperintahkan berbuat adil di dalam tindakan maka yang berikutnya berbuat adil di dalam ucapan di dalam ucapan misalkan di dalam persaksian kita harus mengatakan yang sebenarnya, kita harus mengucapkan yang benar meskipun yang bersalah itu adalah diri kita sendiri atau kerabat kita yang terdekat sehingga persaksian kita akan memberatkannya. Harus katakan yang benar. Tidak peduli siapapun yang dirugikan kalau memang dia bersalah. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha demi Allah andaikan Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya kenapa beliau mengatakan itu jamaah sekalian karena pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita bangsawan kedapatan mencuri seorang wanita bangsawan kedapatan mencuri lalu keluarganya nggak tega kalau tangannya harus dipotong maka mereka pun melobi-lobi orang-orang yang dianggap dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya mereka menemui Usama bin Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamah dan bapaknya ya dan yang bapaknya ini mantan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Usama pun mencoba berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dikurangi hukumannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Beliau marah besar. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Beliau mencela Usama. Berani benar engkau untuk memberi syafaat terhadap orang yang seharusnya diberikan hukum Allah. Ya. Dan beliau ingatkan, inilah yang menghancurkan orang-orang Yahudi terdahulu, umat terdahulu. Kenapa? Idza saraka fihi tarakuhu. Kalau yang mencuri adalah orang mulia, mereka tidak hukum. Wa idza saraka fihi muddaif aqamu alaihi Kalau yang mencuri orang yang lemah, barulah mereka tegakkan hukum dan baru kemudian Nabi SAW bersumpah demi Allah andaikan yang mencuri adalah Fatimah anakku sendiri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya inilah keadilan Islam iya kemudian di sini tidak dikatakan semampu kalian atau seperti yang sebelumnya kata Allah la nukallifu nafsan illa usaha. kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Karena dalam mengukur dan menimbang untuk bisa persis ukurannya itu bukan perkara yang mudah. Iya. Apalagi kita sudah mengukur dalam jumlah banyak. Pasti ada kekurangan-kekurangan ataupun ada kelebihan. Iya. Kalau kurang dan kelebihan ini sedikit yang nggak mungkin kita hindari, maka ini Allah maafkan. Tapi kalau sengaja sengaja melebihkan, sengaja mengurangi. Nah, ini yang termasuk dosa besar. Iya. Nah, ini dalam ukuran dan timbangan. Adapun dalam ucapan Allah tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena untuk berucap yang benar tidak ada yang memberatkan kita. Tidak ada yang memberatkan kita. Kecuali ketika kita dalam kondisi lemah, yaitu lemah keimanan untuk mengucapkan yang hak. Ini masalahnya. Lemah iman kita. Itu yang memberatkan kita. Iya. Lemah iman kita untuk mengucapkan yang hak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "La yamna'anna la yamna'anna ahadan haibatun nas ayyaqula bil haqq idza alimahu." janganlah seorang dari kalian dihalangi oleh rasa segan kepada orang, rasa hormat kepada manusia, segan kepada orang untuk mengucapkan yang hak tatkala dia sudah mengetahuinya. Baik. Ini wasiat yang ke-8. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Di sini ulama ada dua penafsiran. Apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah? Penafsiran yang pertama Penafsiran yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah perjanjian Allah atas kita yang telah Allah ambil sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kita. Iya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, setiap perjanjian yang kita buat dengan orang lain. Tapi kenapa itu dinamakan perjanjian Allah? Karena Allah memerintahkan kita untuk memenuhi perjanjian tersebut dan tidak boleh berkhianat. Dan tidak boleh berkhianat. Iya. Makanya disebut perjanjian Allah karena Allah perintahkan kita untuk memenuhi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar. Maka disebut perjanjian Allah. Maka setiap ikatan perjanjian yang kita buat, apakah itu perjanjian bisnis, perjanjian kerjasama, atau apapun, tidak boleh kita melanggarnya. Ini wasiat Allah yang kesembilan. Dan jemaah sekalian, termasuk perjanjian yang terkuat di muka bumi ini, yang kita tidak boleh melanggarnya adalah perjanjian suami istri, pernikahan. ya Yang Allah telah katakan dalam Al-Qur'an, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Oleh karena itu, di Haji Wada sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiat terpenting pada Haji Wada. Haji Wada itu dihadiri hampir seluruh sahabat. Hampir seluruh sahabat menghadiri haji wada. Haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkhutbah di haji wada tersebut beliau berpesan wasiat-wasiat yang paling penting. Maka di antara yang beliau wasiatkan itu adalah fattaqullaha fi nisaikum fa innakum akhadtu akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah bertakwalah kalian di dalam memperlakukan istri-istri kalian karena kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah dan kalian dihalalkan terhadap kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan suami istri itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi halal yang tadinya haram itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Kalau kita tidak berlaku baik kepada istri kita, itu ada pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-10 Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh dan bahwasannya kata Allah Subhanahu wa taala inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan itu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan tersebut dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa Jemaah sekalian, inilah wasiat penutupan, wasiat yang terakhir dan biasanya kalau wasiat penutupan pasti itu sangat penting. Pasti itu sangat penting. Iya. Apa wasiat penutupan ini jemaah sekalian? Kata Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini? Jalan Allah itulah jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barang siapa mengikutinya dia selamat, barang siapa yang tidak mengikutinya dia pasti celaka. Yaitu tersesat di dunia dan akan mendapatkan azab di hari kiamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka inilah satu-satunya jalan Allah telah menetapkan untuk sampai kepada keridoannya dan surganya hanya ada satu jalan yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili kemudian kata Allah jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah jamaah sekalian Imam Mujahid rahimahullah mengatakan ini imam besar ulama ahli tafsir dari generasi tabi'in, Imam Mujahid rahimahullah. Salah satu murid senior sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila." Ya Allah, ajarkanlah atau fakihkanlah dia terhadap agama, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Maka ini salah satu murid senior beliau. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan as-subul jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah adalah al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah-bid'ah adalah perbuatan-perbuatan yang baru, keyakinan-keyakinan yang baru, ajaran-ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian penyebab perpecahan umat. Adapun yang dimaksud dengan syubhat, ucapan-ucapan yang samar. Ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang kedengarannya bagus kelihatannya baik tapi pada hakikatnya terkandung padanya penyesatan kesesatan dan penyesatan itu artinya syubhat ya ada ucapan yang kedengarannya benar tapi pada hakikatnya menyesatkan itu yang disebut dengan syubhat inilah yang memecah belah umat bid'ah dan syubhat ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalil yang salah dipahami. Iya. Maka aneh kalau ada yang mengatakan kepada orang yang mendakwahkan sunnah terlebih mendakwahkan tauhid katanya memecah belah umat. Katanya membuat umat saling bermusuhan. Justru kesyirikan dan kebid'ahan itulah yang memecah belah umat. Tapi kenapa mereka berkata demikian jamaah sekalian? Karena mereka tidak paham hakikat persatuan. Hakikat persatuan dalam Islam itu bukan sekedar asal ngumpul. Yang penting kita jalan bareng, kita nggak gontok-gontokan, kita nggak ribut. Bukan seperti itu jemaah sekalian. Bukan sekedar itu. Betul itu bagian penting dari persatuan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu bersatu di atas kebenaran bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan persatuan itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Iya. Jadi seorang diri berpegang teguh dengan kebenaran, dialah pada hakikatnya orang yang bersatu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini ditutup dengan satu per pernyataan dari Allah, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Artinya jemaah sekalian, kita tidak akan mencapai derajat ketakwaan sampai kita mengamalkan 10 wasiat ini. Baik. Betapa pentingnya wasiat ini sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud bisa dilihat yang berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yanzura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka bacalah ayat ini, kemudian beliau membaca mulai dari ayat yang pertama yaitu Al-An'am ayat 151 sampai ayat terakhir 153. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ibnu Mas'ud mengatakan, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memberi wasiat, maka beliau akan mewasiatkan 10 wasiat ini. Iya. Beliau mengatakan demikian karena ada sebagian sahabat yang berselisih. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat atau tidak. Iya. Atau ada sebagian sahabat yang uh, berselisih karena adanya orang-orang yang mengakibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berwasiat sehingga ada sahabat yang menyayangkan kenapa mereka melakukan itu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat menulis wasiat sebelum wafat maka Ibnu Mas'ud membantah mereka semuanya apa yang perlu kalian khawatirkan? Andai Rasulullah SAW mau menulis wasiat, tentu beliau akan tulis 10 wasiat ini. Iya. Maksud beliau apa jemaah sekalian? Rasulullah SAW sudah pergi meninggalkan kita dan ajaran beliau itu sudah sempurna. Gak usah kita khawatir ada ajaran yang beliau belum sempat ajarkan. Iya. Semuanya sudah sempurna, sudah beliau ajarkan semuanya, karena itulah tugas beliau sebagai utusan Allah. Makanya orang-orang yang mengadakan satu perbuatan bid'ah, kemudian dia namakan dengan bid'ah hasanah, itu mengandung tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ajaran yang baik yang beliau belum ajarkan. Ya, ini tuduhan serius, tuduhan bahaya sekali ini. Karena itu berarti dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak becus atau tidak amanah di dalam melakukan tugasnya sebagai rasul. Apa tugas beliau sebagai rasul? Mengajarkan semua kebaikan. Kalau seseorang mengatakan ini belum beliau ajarkan, tapi hasanah. Ya. Berarti sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kebaikan ini. Iya. Tidak mengajarkan kebaikan ini. Ini tuduhan yang berat sekali. Ini termasuk bahaya perbuatan bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah itu kemudian dia sebut bid'ah hasanah secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tugasnya dengan benar sebagai utusan Allah untuk mengajarkan semua kebaikan. Karena kalau dia yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan, kenapa dia harus tambah dengan kebaikan yang lain yang belum beliau ajarkan? Baik. Kita masuk insyaallah taala pada dalil yang terakhir di dalam bab ini. Berkata penulis rahimahullah taala, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, "Kuntu radifan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Faqala li, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, maka beliau bersabda kepadaku, Ya Mu'ad Atadri ma haqqullahi alal ibadi Wa ma haqqul ibadi alallah Wahai Mu'ad Tahukah kamu Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam Aku pun berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Qala Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hakullahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya hendaklah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun wa haqqul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab barang siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu, maka aku pun berkata, yaitu Muad, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dulu kamu sampaikan agar mereka tidak bergantung dengan hadis ini. Maksudnya jadi malas beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Inilah dalil yang terakhir di dalam bab kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya yang sangat tinggi. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat senior dan seorang ulama besar dari generasi sahabat. Dan beliaulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk berdakwah di negeri Yaman sebagaimana insyaallah akan datang bab yang menjelaskan kisah pengutusan beliau yang terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Beliau meninggal di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah ketika itu umur beliau masih sangat muda yaitu 38 tahun 38 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Muad yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin Mu'ad akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan para ulama dalam jarak satu ratwah ada yang menafsirkan satu lemparan anak panah ini menunjukkan keutamaan sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini baik beliau menceritakan beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai Para ulama mengatakan pelajaran yang bisa kita petik dari sini ini pelajaran yang pertama. Hadis ini menunjukkan sifat tawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Dekat dengan rakyatnya. Saking dekatnya beliau satu kendaraan bersama sahabatnya. ya. Kalau di masa kita naik motor berduaan dengan sahabatnya. Di mana? Di masa tersebut itu para raja, para pemimpin tidak ada yang melakukan seperti itu. Mereka mau di atas kendaraan bebas. Tidak sesak. Ya dan di sekeliling mereka adalah para pengawal. Tetapi itu tidak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menyebutkan ini adalah hadis yang menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat tawaduk. Dan beliau bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu." Barang siapa yang bersifat tawaduk yaitu rendah hati, tidak menyombongkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat kedudukannya. Iya. Dan disebutkan para ulama, himar di sini yaitu keledai itu namanya ufair. Ufair ini hadiah dari Al-Muqawqis, penguasa Mesir ketika itu. Dia berikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama juga menyebutkan hadis ini menunjukkan jawazul irdaf. Bolehnya berboncengan. Iya. Bolehnya berboncengan di atas satu kendaraan. Iya. Tetapi jangan berlebihan. Jangan keluar dari urf, ya. Misalkan motor itu biasanya berboncengan untuk dua orang dewasa, jangan dinaiki oleh tiga orang. Iya. Kemudian ah, di sini ada pelajaran yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu menjaga waktu. Selalu memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Demikian pula pelajaran yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu memanfaatkan kesempatan atau setiap peluang untuk berdakwah dan mengajarkan kebaikan. Iya. Jadi walau di atas kendaraan yang mungkin bergeraknya agak susah, apalagi kalau hewannya ini di atas motor. Afwan di atas seekor keledai. Beda dengan di atas motor kita mengendalikan 100%. Ini hewan yang enggak 100% bisa kita kendalikan. Tetapi dalam kondisi demikian Rasulullah SAW masih menggunakan peluang dan kesempatan untuk mengajarkan kebaikan. Iya. Ini patut kita teladani, patut kita contoh. Insyaallah akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang dakwah kepada tauhid, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dua metode pengajaran yang sangat penting. Ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang tua, demikian pula para guru. Metode pelajaran yang pertama dengan metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab. Ini bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa susahnya bagi beliau untuk menyampaikan secara langsung? Hak Allah adalah hak hamba adalah tidak. Beliau tidak langsung menyampaikan, tapi beliau mulai dulu dengan sebuah pertanyaan. Itu ada maksud. Apa maksud beliau? Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu sahabat ini. Karena orang kalau sudah punya rasa ingin tahu, kemudian kita sampaikan ilmu, maka itu akan lebih kuat di dalam hatinya, akan lebih kuat menempel di dalam hatinya. Iya, lebih sulit dia lupakan. Iya. Jadi ini bagus. Kalau kita mau mengajarkan kepada kita, nak, tahukah kamu berapa apa namanya solat yang diwajibkan atas kita? Iya. Atau kita katakan kepadanya, nak di mana Allah? Sebelum kita katakan Allah di mana, kita tanyakan dulu kepadanya, di mana Allah? Iya. Ini bagus. Metode yang bagus. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua yang terkandung dalam hadis ini adalah zikrul ijmal qabla tafsil. Menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Ini juga metode yang sangat bagus yang sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan ilmu secara global sebelum membuat perincian. Iya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan terlebih dahulu Allah itu punya hak dan manusia juga punya hak. Ini global. Beliau belum memberikan perincian apa hak Allah dan apa hak hamba. Iya kan? Beliau sampaikan secara global. Contoh lain, kalau kita mau mengajarkan kepada anak kita solat lima waktu, kita katakan kepadanya, nak solat itu ada lima waktu. Jangan langsung kita katakan solat itu adalah satu zuhur, dua asar. Jangan seperti itu. Sampaikan dulu ada lima waktu. Apa manfaatnya? Sama seperti tadi. Akan muncul dalam dirinya rasa ingin tahu. Iya. Dan juga akan lebih mudah di dalam memahamkan. Iya. Lebih mudah memahamkan. Apabila kita sampaikan secara global, kemudian kita buat perincian. Baik. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat besar tentang orang yang ditanya satu permasalahan agama. Apabila dia tidak mengetahuinya, maka jangan lancang dia menjawab. Ini bahaya, ini termasuk dosa besar. Orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Iya. Tetapi katakan Allahu a'lam. Katakan Allahu a'lam. Iya. Itu ada orang yang berbicara masalah agama. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Iya. Karena kalau kita sembarangan berbicara tanpa dalil, ini dosanya sangat besar sekali. Dan itu bukan aib. Orang yang ditanya permasalahan agama, dia dia jawab Allahu alam, saya nggak tahu itu bukan satu aib. Yang aib itu adalah kalau dia mencoba menjawab sesuatu yang dia belum memiliki ilmunya. Itu justru aib besar. Iya. Kemudian di sini dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kata para ulama, ini hanya berlaku ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, kita katakan Allahu alam saja. Dan juga ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Kenapa Muaz mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam? Sebab beliau ditanya tentang perkara syariat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki ilmunya. Andaikan beliau ditanya tentang perkara gaib, nggak boleh beliau mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Harus dia katakan Allahu a'lam saja. Ya. Misalnya ditanyakan kepadanya kira-kira apa yang akan terjadi besok. Maka kita harus menjawab Allahu alam. Nggak boleh kita katakan Allah wa Rasulullah alam. Itu jawaban syirik. Kenapa? Karena yang mengetahui apa yang terjadi besok hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu beda dengan masya Allah wa syi'tah. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Insya Allah nanti akan datang bab yang menjelaskan hadis tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau apa hak Allah. Hakullahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya. Ya, Adalah mereka hendaklah hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita inilah hak terbesar yang harus kita tunaikan. Karena ini adalah hak Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Haknya atas kita adalah kita hanya beribadah kepadanya dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kemarin sudah kita jelaskan makna kalimat syai'an, kalimat yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu. Allah tidak ridho dia persekutukan dengan apapun atau siapapun juga. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini yaitu mentauhidkan Allah dan dosa terbesar yang harus kita waspadai yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa haqqul ibadi 'ala Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan hak hamba atas Allah adalah hak yang Allah anugerahkan kepada hamba bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah ya, bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah tetapi Allah menganugerahkan hak itu kepada hamba-hambanya jamaah sekalian inilah hak hamba yang terbesar inilah nikmat Allah yang paling besar yaitu selamat dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surga dan inilah hakikat kesuksesan sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul gurur maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh dialah orang yang sukses dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Iya. Inilah kenikmatan yang terbesar bagi seorang hamba. Selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan merasa diri sudah sukses, jangan merasa sudah berhasil sebelum selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tauhid adalah jaminan keamanan jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti selamat, pasti. Karena Allah sudah berjanji di sini. Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dia pasti selamat tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia memang tidak syirik, tapi dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Maka ulama menjelaskan maksud tidak az, diazab di sini ada dua maknanya. Tidak diazab selama-lamanya dan tidak diazab sementara waktu. Artinya apa? Orang yang masih melakukan Orang yang masih melakukan dosa-dosa yang lain selain daripada kesyirikan, dia masih terancam di azab, tetapi azabnya itu hanya azab yang sementara. Beda dengan orang yang menyekutukan Allah. Dia terancam dengan azab yang selama-lamanya, azab yang kekal. Nauzubillah. Iya. Adapun orang yang menjauhi dosa syirik, dan menjauhi semua perbuatan dosa yang lainnya, maka dialah yang tidak mendapatkan azab sama sekali. Ya. Jadi itu ada dua maknanya. Baik. Dan ini kita memahami demikian karena kita padukan dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Itulah metode ahlus sunnah di dalam memahami dalil. Karena kalau kita mengambil hadis ini begitu saja, tanpa dipadukan dengan hadis-hadis yang lain atau ayat-ayat yang lain, mungkin kita akan berkesimpulan kalau begitu nggak apa-apa berbuat dosa aja. Yang lain semau kita, yang penting satu, jangan syirik. Ya, tentu itu pemahaman yang salah. Baik. Kultu, lalu kata Mu'ad, Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia maka di sini kata para ulama terdapat sunnah memberikan kabar gembira kepada seorang muslim atau berbicara kepadanya mengabarkan kepadanya satu berita yang dapat menyenangkannya itu bermakna sebaliknya jangan kita membuat seorang muslim itu bersedih hati Iya. Tetapi usahakan untuk menyenangkannya. Iya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan la tubasyirhum fayattakilu. Janganlah kamu sampaikan kepada mereka janganlah kamu sampaikan kepada mereka karena mereka nanti akan bergantung dengan hadis ini. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan ada sahabat yang salah paham. Iya. Karena para sahabat tidak sedikit yang baru masuk Islam ketika itu. Kalau mereka dengar hadis ini, yang penting gak syirik, mereka kemudian salah paham sehingga mereka kemudian tidak berlomba-lomba melakukan kebaikan yang lain untuk masuk ke dalam surga. Karena mereka dengar yang penting gak syirik saja. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tetapi pada akhirnya di akhir hayat Muad bin Jabal menyampaikan hadis ini kenapa? Karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Oleh karena itu ulama menjelaskan di dalam hadis ini ada pelajaran penting jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Boleh menyembur menyembunyikan ilmu karena ada satu maslahat boleh menyembunyikan ilmu karena ada satu maslahat. Iya. Ada satu maslahat yang besar yang apabila kita sampaikan ilmu itu malah mendatangkan kemudaratan, maka saat itu boleh disembunyikan ilmu. Namun pada asalnya menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar. Kecuali kalau kita lihat ada satu maslahat. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, menyampaikan ilmu itu perlu fikih, perlu pemahaman. Iya. Tidak semua ilmu yang kita boleh sampaikan begitu saja. Kita lihat kondisi orangnya. Apa yang kira-kira tepat untuk disampaikan padanya. Insya Allah lebih detail tentang masalah dakwah dan masalah menyampaikan ilmu akan datang pada babnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini dari hadis ini kita dapat mengambil adab yang baik dari seorang Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bagaimana adab beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru beliau. Maka ulama menjelaskan di dalam hadis ini terdapat adab yang baik seorang murid kepada guru. Ini adabnya Muad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adab yang sangat baik. Iya. Walhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan bab yang pertama dari kitab tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat apa yang telah kita pelajari dan mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Kata saja. diulangi yang ketiga baik pertanyaannya tentang kondisi orang yang meninggalkan haram yang ketiga yaitu yang tidak mendapatkan pahala dan tidak juga mendapatkan dosa yaitu orang yang meninggalkan haram tidak niat karena Allah dia tidak melakukan yang haram cuman karena nggak minat aja ya atau lagi nggak terpikirkan ya dia tidak meninggalkan karena Allah. Maka yang seperti ini dia nggak dapat pahala, tapi juga nggak dapat dosa. Iya. Tapi juga nggak dapat dosa. Baik. Jadi yang meninggalkan yang haram tadi kita berikan contoh tiga. Pertama dapat pahala, yang kedua dapat dosa, yang ketiga nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Iya. tentang tidak diazab yang tidak selama-lamanya itu apa? Seperti apa contohnya bagaimana? Semua perbuatan dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran terancam diazab. Baru terancam. Kalaupun diazab maka azabnya tidak kekal. Apa saja semuanya? Selain daripada syirik dan kufur. Semuanya. Minum khamar, riba, semuanya selain daripada syirik dan kekufuran. Makanya kita betul-betul harus tahu apa saja yang termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran. Ini yang harus lebih kita takutkan. Iya. Terancam diazab. Jadi bukan dipastikan diazab, namun terancam. Iya. Kenapa enggak dipastikan?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 Jadi orang yang melakukan dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran, kata Allah, Allah akan mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya dia terancam. Kalau Allah tidak kehendaki berarti dia akan diazab. Kalau Allah kehendaki diampuni, dia diampuni. Kalau tidak, maka dia akan diazab. Tapi azabnya tidak kekal seperti orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Iya. Tapi jangan kita kemudian memandang remeh azab ini. Iya. Memang nggak selama-lamanya, tapi kita nggak tahu ini berapa lama nggak selama-lamanya mungkin berapa tahun ya sedetik saja kita nggak sabar menghadapi azab neraka apalagi kalau satu tahun seribu tahun naudzubillah ya Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia tapi sayang dia termasuk penghuni neraka lalu dia dimasukkan sebentar di neraka kemudian dikeluarkan kembali untuk ditanyakan kepadanya wahai anak Adam pernahkah engkau merasakan nikmat hidup di dunia dia katakan tidak demi Allah wahai Robku artinya apa dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia tetapi sekejap berada di neraka sanggup membuat dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan iya lupa sudah dia lupa dengan semua nikmat yang pernah dia rasakan karena sekejap berada di neraka. Jadi nggak boleh kemudian kita pandang remeh. Ah nggak apa-apalah, masukan hanya sebentar saja. Kata siapa sebentar? Ya. Kalaupun sebentar kita nggak akan tahan. Iya. Kita nggak tahu berapa lama di neraka itu. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kerasnya azab neraka. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengakhirkan waktu sholat Jadi pertanyaannya mengakhirkan waktu sholat karena kesibukan-kesibukan duniawi. Ya. Apakah itu termasuk menjadikan tandingan bagi Allah? Itu termasuk tapi tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Ya. Jadi seakan-akan pekerjaannya itu, kesibukan-kesibukannya itu sebanding dengan hak Allah. Sehingga hak Allah boleh dia tunda demi untuk pekerjaannya, demi untuk kesibukannya. Tetapi bentuk seperti itu tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Melainkan itu adalah dosa besar. Termasuk dalam firman Allah, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Imam Ibnu rahimahullah mengatakan Orang yang lalai dari solatnya itu ada tiga macam Yang pertama orang yang suka menunda-nunda waktu solat. Yang kedua orang yang solat tidak berusaha mengikuti cara solat Nabi Muhammad SAW Solatnya sembarangan Iya Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak khusyuk dalam solatnya tidak berusaha mentadaburi makna-makna bacaan dan zikir-zikir di dalam solatnya. Ini tiga makna orang yang melalaikan solat. Yang pertama itu adalah menunda-nunda waktu solat. Sama dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-59, "Fakhalafa min Kemudian datang generasi pengganti yang buruk yang memiliki dua sifat yaitu menyanyiakan solat dan uh, memperturutkan hawa nafsu kelak mereka akan menemui kesesatan dan azab yang sangat pedih di satu lembah yang baunya sangat busuk di neraka jahanam nah kata menyanyiakan solat di sini disebutkan oleh para ulama mufassirin bukan meninggalkan solat sama sekali tetapi menunda-nunda waktu solat iya yeah. Jadi menunda-nunda waktu sholat tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ini termasuk dosa besar meskipun tidak sampai derajat kesyirikan dan kekufuran. Kecuali meninggalkan sholat sama sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Iya. Ini kalau dia meninggalkan sama sekali baru menjadi kafir. Sepemahaman saya termasuk dari perkara tauhid adalah tidak meminta diruqyah. Pertanyaan saya, lalu bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika di dalam diri ada tanda-tanda gangguan jin atau bahkan sudah terindikasi memiliki jin keturunan nasab? Ya. Jemaah sekalian, menghadapi gangguan jin, menghadapi gangguan syaitan. Yang paling utama untuk menghadapinya adalah dengan keimanan kepada Allah. Ini yang paling utama. Kuatkan keimanan kita. Kokohkan tauhid kita. Besarkan pengharapan kita kepada Allah ketergantungan kita kepadanya, tawakal kita kepadanya, rasa takut kepadanya, kecintaan kepadanya. Itu semuanya bagian dari tauhid. Dan kita nggak mungkin menguatkan itu semua kecuali dengan mempelajari tauhid. Kecuali dengan menuntut ilmu tauhid. Semakin dalam kita mempelajari ilmu tauhid, kita mengerti hakikat tauhid, maka semakin kokoh keimanan kita. Itulah yang membuat setan itu lari dari kita. Iya. Yeah. Itulah senjata terbesar di dalam menghadapi gangguan syaitan. Ya, mungkin saya pernah cerita di sini Syekh Abdullah Al-Qarawi. Beliau adalah ulama besar yang berdakwah di selatan Saudi Arabia, di bagian selatannya yang berbatasan dengan negeri Yaman. Para ulama menceritakan ketika beliau pertama masuk ke bagian selatan Saudi Arabia, di sana dipenuhi dengan perdukunan dan banyak orang diganggu oleh jin banyak orang diganggu oleh setan tapi syekh kemudian tidak membuka klinik rukyah syekh tidak melakukan pelatihan-pelatihan rukyah tidak beliau mengajarkan tauhid beliau ajarkan Al-Quran dan Sunnah kitab-kitab tauhid yang beliau ajarkan pertama kali maka tidak lama setelah itu berlalu beberapa bulan sampai beberapa tahun orang-orang sembuh dengan sendirinya iya sembuh dengan sendirinya dia rajin menuntut ilmu, dia menguatkan keimanan dan juga banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir. Ini termasuk senjata-senjata untuk mengusir syaitan. Bukankah doa itu adalah senjata seorang mukmin? Iya. Banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan jemaah sekalian, Orang yang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang lurus, tauhid yang benar, tatkala dia berzikir kepada Allah, tatkala dia berdoa kepada Allah, itu beda dengan orang yang imannya lemah. Pengaruh daripada zikirnya tersebut beda dengan orang yang imannya lemah. Jadi faktor utamanya adalah keimanan. Kemudian bacalah zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang dianjurkan secara rutin untuk meminta perlindungan kepada Allah diantaranya zikir pagi dan petang. Iya, ini rutinkan. Tapi ingat, baca bukan hanya di lisan, tetapi hadir di dalam hati. Iya, hadir dalam hati, penuh dengan pengharapan yang kuat dan bergantung kepada Allah ketika kita membacanya. Jangan hanya baca di lisan, hati kita kosong. Iya. Ini diantaranya, zikir pagi petang. Ini kalau kita baca termasuk benteng dari syaitan. Iya. Dan segala macam ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Tingkatkan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Iya. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian, boleh juga dengan cara merukyah diri kita sendiri. Dan jemaah sekalian, uh, saya mendapati kasus ini banyak. Orang yang diganggu oleh syaitan, setia di, set, setelah dia menuntut ilmu, setan itu lari sendiri. Iya. Setannya lari sendiri. Itu banyak terjadi. Termasuk yang saya ceritakan tadi, uh, Syekh Abdullah Karawi berdakwah di selatan Saudi Arabia. Setannya lari sendiri, nggak tahan dengan orang seperti ini. Iya. Nah, Kemudian boleh merukyah diri kita sendiri. Dan itu yang terbaik. Kita bacakan untuk diri kita sendiri dengan niat merukyah. Atau kalau ada bagian tubuh yang sakit, pegang bagian tubuh tersebut kemudian bacakan. Ya. Seperti doa ringkas yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang sahabat yang mengeluhkan sakitnya di bagian dadanya atau di ulu hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan, letakkan tanganmu di tempat yang sakit kemudian baca bismillah tiga kali baca bismillah tiga kali bismillah, bismillah, bismillah sambil memegang tempat yang sakit kemudian baca sebanyak tujuh kali a'udzu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir aku berlindung kepada Allah dan kemampuannya dari apa yang aku dapatkan dan aku khawatirkan ini Ya. Dan baca ayat-ayat yang lain atau doa-doa yang lain. Boleh kita meruqyah diri kita sendiri. Itu solusinya. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami zaman sekalian, gangguan jin kepada kita itu termasuk musibah dan juga termasuk kedoliman dari jin itu sendiri. Maka di satu sisi sebenarnya kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena musibah itu adalah penghapus dosa bagi setiap muslim. Dan orang yang menzalimi kita, apakah dia manusia atau jin? Dia akan menanggung dosa-dosa kita di akhirat kelak. Ya. Jadi pandanglah itu dengan pandangan positif, jangan negatif terus. Ya. Ada manfaatnya. Kalau jin itu suka ganggu kita, nanti dia rasakan di akhirat kelak. Dia akan menanggung dosa-dosa orang yang dia zolimi. Iya. Jadi sabar menghadapinya. Apakah perukia kelak justru dilaknat Allah? Orang merukia itu orang yang beramal soleh. Iya. Orang yang merukia adalah orang yang beramal soleh. Yang jadi permasalahan ini rukia yang menyimpang. Iya. Pada asalnya rukia itu ibadah. Yang namanya ibadah ya harus ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang rukia, maka beliau bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya hendaklah dia lakukan. Insya Allah ini kita bahas pada bab yang ketiga lebih detail. Iya. Tentang beberapa hukum yang terkait dengan rukyah. Baik. Bagaimana hukumnya lelaki yang tidak mau sholat ke masjid Padahal masjid dekat dari rumah Hukumnya adalah pendapat yang kuat insyaAllah ta'ala Dia berdosa Tetapi sholatnya sah Ya Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat Sholatnya nggak sah Ya Sholatnya nggak sah Tetapi hadisnya do'if yang mereka jadikan pegangan Maka uh, eh, solatnya sah tapi dia berdosa. Sebab pendapat yang kuat juga solat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah fardu ain. Berdasarkan banyak dalil diantaranya tentang kisah sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang buta. Beliau pernah minta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertanya, "Apakah ada keringanan untukku?" untuk tidak sholat di masjid karena aku buta. Rumahku pun jauh. Sementara di Madinah ini di masa itu banyak hewan buas dan juga yang mengantarkan aku ke masjid tidak selalu menemaniku. Ini pertanyaannya. Apakah ada keringanan untukku ya Rasulullah? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal sami'tan nida? Apakah kamu bisa mendengar azan? Dia katakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan, ajib. Kamu harus datang penuhi panggilan azan tersebut. Iya, ini rumahnya jauh, buta, nggak ada yang menuntun selalu. Dan perjalanannya bisa juga ada hewan buas, tapi wajib ke masjid. Apalagi yang sehat, apalagi dekat rumah. Subhanallah, ini termasuk nikmat besar sebenarnya orang dekat rumah masjid. Iya, lebih mudah baginya untuk sholat di masjid. Mestinya dimanfaatkan. Jadi hadis ini menunjukkan pendapat yang kuat adalah uh, dia berdosa namun sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Apa buku kumpulan kewajiban-kewajiban lelaki muslim judul pengarang tuntunan karena orang tersebut juga tidak mau pergi ke kajian atau taklim. Ya. Yang paling bagus berikan kepadanya kitab tauhid. Kitab yang kita pelajari sekarang. Iya. Karena tauhid itu dasar dasar seseorang beriman kepada Allah dan bersemangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian juga yang sangat bagus kitab Riyadus Salihin. Kumpulan hadis dan ayat-ayat yang berisi tentang uh, hampir semua kewajiban setiap muslim disusun oleh Imam Nawawi. Iya, itu bagus juga kitab Riyadus Salihin karya Imam Nawawi dan itu ini termasuk buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh berbagai penerbit oleh berbagai penerbit ya carilah yang penerbit Ahlus Sunnah kalau disertakan dengan penjelasannya juga bagus ada penjelasan Syekh Ibn Uthaymin itu juga bagus iya tapi kalau mau lebih praktis mudah uh, cukup matannya saja yaitu kumpulan hadis-hadis Riyadus Salihin dan di situ ada sedikit penjelasan dari Imam Nawawi. Ini sangat bagus untuk kita gunakan berdakwah, ya. Belikan buku ini, berikan hadiah kepada eh, saudara-saudara kita. Ya, kitab Riyadus Salihin. Ya. Mungkin itu diantaranya. Wallahu alam. Sudah hampir waktu zuhur. Ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh